Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa ba'd. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Musaffa min Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam karya Fadilatul Syekh Dr. Saleh bin Abdul Aziz Sindi hafizallahu taala. Pada pembahasan terakhir kita sampai pada pem, pem, penyampaian bukti-bukti kecintaan para sahabat radhiyallahu anhum terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencapai tingkat kecintaan yang luar biasa sampai mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaan mereka kepada diri mereka sendiri sebagaimana yang telah kita baca dari kisahnya Zaid bin Dathinah yang beliau ketika menjadi tawanan perang yang akan dibunuh oleh orang-orang musyrik ditawarkan agar Eh, apa namanya ditanyakan apabila Rasulullah SAW menggantikan kedudukan beliau tempat beliau untuk dibunuh apakah beliau ridho apakah beliau ridho maka beliau mengatakan suatu perkataan yang luar biasa seandainya saja Nabi Muhammad SAW hanya terkena duri sedangkan beliau ini Zaid bin Dathina berada di keluarganya dengan keluar berada di, beserta keluarganya dengan santai-santainya maka beliau tidak senang dalam keadaan seperti ini apalagi apabila Rasulullah SAW menggantikan kedudukan Zaid yakni akan dibunuh oleh orang-orang musyrik maka beliau lebih tidak senang lagi ini menunjukkan kecintaan yang luar biasa pada diri Zaid bin Jathinah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ini juga terjadi pada sahabat-sahabat yang lain maka Syekh mengatakan ayu mahabbatin tilka ayu mahabbatin tilka kecintaan seperti apakah itu itu kecintaan yang luar biasa yang tidak ada bandingannya antara manusia-manusia yang ada ini. Beliau mengatakan wahada Abu Talhah al-Ansari. Inilah dia Abu Talhah al-Ansari radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'ala nafsahu yawma Uhudin katursi baina yadayin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia telah menjadikan dirinya pada perang Uhud sebagai tameng di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Talha, masya Allah, dia menjadikan dirinya sebagai tameng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, menghadapi panah-panah yang menyambar-nyambar dari arah orang-orang Quraisy, ya, agar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terlindungi, likai, yakiyahu minasiham, agar dia bisa melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari anak-anak panah yang menyerang. Fa'ashrafa yang ini sebenarnya harusnya sallallahu alaihi wasallam bukan radhiyallahu anhu fa asyrafa sallallahu alaihi wasallam liyanzura ila alqaumi yang dalam hadis yang rujukannya ya disebutkan yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau fa asyrafa <coughs> yakni Rasulullah SAW ingin melihat ya ingin melihat mengawasi keadaan peperangan tersebut liyanzura ila alqaum untuk mem, untuk melihat kepada orang-orang yang ada di peperangan. Faqala Abu Talhah, maka Abu Talhah pun berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Nabi Allah, bi abi anta wa ummi la tushrif." Wahai Nabi Allah, sungguh bapak dan ibuku sebagai tebusan bagi Anda. La tushrif, janganlah Anda ini melihat kepada keadaan kaum itu. Jadi Nanti dikhawatirkan kalau Nabi Muhammad SAW berusaha untuk melihat keadaan orang-orang di peperangan Uhud, maka akan terlihat oleh orang-orang Quraisy sehingga akan diserbu oleh orang-orang Quraisy. Maka beliau mengatakan demikian. La yusibka syai'un min sihamil qaum. Jangan sampai Anda terkena sedikit pun dari panahnya orang-orang Quraisy tersebut. Nahri duna nahrika ya Rasulullah. Leher kami sebagai pelindung dari leher, leher Anda ya Rasulullah. Masya Allah. Inilah sikap Abu Talha Ansori radhiyallahu anhu yang luar biasa pada peperangan Uhud ini menjadikan dirinya sebagai tameng bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, "Bal innahum min hubbihim lahu adhau yuhibbuna al-umur al adiyah allati kana yuhibbuha sallallahu alaihi wasallam." Bahkan sesungguhnya mereka para sahabat min hubbihim lahu dikarenakan cintanya mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbunal umur. Mereka pun menjadi mencintai perkara-perkara al-adiyah, perkara-perkara kebiasaan saja, perkara-perkara adat, ya. Allati kana yuhibbuha sallallahu alaihi wasallam. Yang perkara tersebut dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya sekedar perkara adat, tetapi ketika itu dicintai oleh Rasulullah SAW, maka para sahabat pun berusaha untuk mencintai hal tersebut. Fafis ini maka disebutkan dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim an Anasin dari Anas radhiyallahu anhu anna khayyatan da'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqaddama lahu ta'aman kana fihi dubba'un ada seorang tukang jahit penjahitnya khayyatan seorang penjahit yang mengundang Rasulullah mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjamu makan ya faqaddama lahu ta'aman lalu dia pun menghidangkan <clears throat> menyuguhkan makanan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena fihi dubba yang di dalam makanan tersebut ada dubba dubba yaitu labu labu yang berwarna oranye itu ya labu ya qal maka siapa tadi Anas bin Malik mengatakan faraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatatabba'u dubba min hawalai min hawalai sahfati min hawali sahfati falam azal uhibbu dubba'a min yaumi idzin Anas mengatakan maka aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatatabba'u dubba'a mencari-cari labu yang ada min hawlai min hawalai as-sahfah di sekitaran yaitu nampan untuk makan tadi di sekitaran nampan hidungan untuk makan wadah makanan tadi Rasulullah SAW mencari-cari labunya tadi Masya Allah ini menunjukkan kalau Nabi Muhammad SAW mencintai labu ya falam azal uhibbu dubba min yaumi idzin maka kata Anas bin Malik ya maka aku ya mulailah dan terus menerus mencintai buah labu semenjak hari itu masya Allah karena melihat Rasulullah SAW mencintai sesuatu walaupun itu perkara yang adat kebiasaan saja perkara yang bukan termasuk agama sesungguhnya tapi karena saking cintanya sahabat ini kepada Rasulullah SAW, dia pun ingin mengikuti cintanya Rasulullah SAW kepada perkara yang ada tersebut. Luar biasa. Taib. Maka ini merupakan e, hak yang mestinya kita pun memilikinya. Ini mencintai Rasulullah SAW dengan kecintaan yang luar biasa ini. Maka hendaknya kita mengetahui apa saja sebab-sebab yang bisa mendorong kita untuk mencintai Rasulullah SAW. Maka beliau di sini menyampaikan beberapa sebab-sebab yang bisa mendorong seorang muslim untuk mencintai Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, "Wal asbabul lati tad'ul muslima ila mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam kathiratun." Dan sebab-sebab yang bisa mendorong seorang muslim untuk mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam kathiratun sangatlah banyak. <clears throat> Ahammuha ma ya'ti yang paling penting adalah sebagai berikut. Awalan yang pertama, Allah azza wa jalla yuhibbuhu, bahwasanya Allah azza wa jalla mencintai beliau. Ya. Jelas Allah taala mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza kunna nuhibbu Allah <clears throat> fayajibu an nuhibba man yuhibbu. Apabila kita mencintai Allah, ya apabila kita mencintai Allah azza wa jalla fayajibu maka kewajiban kita adalah an nuhibba man yuhibbu kita mencintai siapa saja yang Allah cintai ya inilah keadaan orang yang mencintai Allah taala ya orang yang mencintai Allah taala hendaknya dia mencintai siapa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga mencintai apa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala maka ketika Allah tabaraka taala mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka kita orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, kita pun harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, tsanian, anna Allah azza wa jalla qad amarna bihubbihi. Allah azza wa jalla telah memerintahkan kita untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanuhibbuhu ta'atan lahu subhanahu wa ta'ala. Maka kita pun mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga talisan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sababu hidayatina ila siratil mustaqim. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia adalah sebab kita mendapatkan petunjuk kepada as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Qala azza wa jal, Allah azza wa jalla berfirman, "Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min min anfusihim" يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين Sungguh Allah telah memberikan anugerah alal mu'minin kepada orang-orang yang beriman. Idh ba'atha fihim rasula. Tatkala Allah Ta'ala mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul min anfusihim dari diri-diri mereka sendiri, dari jenis mereka sendiri yatlu alaihim ayatihi yang Rasul tersebut membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka wa yuzakkihim dan membersihkan diri-diri mereka wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah dan mengajarkan kepada mereka alkitab dan al-hikmah wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin dan sungguh mereka itu sebelumnya ya berada di dalam kesesatan yang nyata. ini sebelum datang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah taala ini ya yang memberikan petunjuk kepada umat manusia kaum mukminin maka sungguh mereka kaum mukminin berada dalam kesesatan yang nyata sebelum datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka ini menunjukkan bahwasanya beliau Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebab kaum muslimin kaum mukminin mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala menuju siratal mustaqim. <clears throat> Kemudian yang keempat, أن النبي صلى الله عليه وسلم رابعا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له غاية الكمال البشري في عبادته وأخلاقه وسجاياه وغيرها bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memiliki puncak kesempurnaan sebagai seorang manusia dalam hal ibadahnya, dalam hal akhlaknya, dalam hal tabiat perangainya, dan dalam hal yang selainnya. Sedangkan wan nufusu majbulatun ala hubil kamal. Sedangkan jiwa-jiwa manusia itu diciptakan untuk mencintai kesempurnaan. Artinya kalau kita masih benar fitrah hati kita, fitrah jiwa kita masih benar. Ketika kita melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang memiliki kesempurnaan sebagai seorang manusia, akhlaknya luar biasa, ibadahnya luar biasa, maka fitrah manusia yang masih lurus akan mencintai Rasulullah SAW karena manusia yang masih lurus fitrahnya dia mencintai kesempurnaan mencintai kebaikan طيب وليس يخفى أن وجود المحبة في القلب إن كان صادقا يستلزم أثرا ودليلا ودلائل محبته صلى الله عليه وسلم كثيرا kata, kata beliau kemudian dan tidak samar lagi bahwasanya adanya kecintaan dalam hati apabila cinta itu benar-benar jujur akan melazimkan akan mengkonsekuensikan atau menyebabkan munculnya asar munculnya